Yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sopo meneh Liane? Prabowo itu salah satu yang diperintah jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97 ya Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak di tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi di, orang dipateni ngono lho. Iki salahnya dia ini ngono kuwi. Kudune dipateni orang ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Bios, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur ojo terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi ora masalah. Engko ngene iku gambarannya. nganggu iki bisa to ya. Persis ini iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arab jaluk orawani, kan begitu. Ya wes apa nggun kono. Teman-teman bilang, mbok dituntut, Cak. Loh, nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, saya sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa perbuatan tidak menyenangkan. Nanti sing no. Aku takon, sing nyeneng nanti. Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal lopo, iku. Koyok kue iki nyenengke wae kan gitu. Walah oh, jan. Ya wis rapopong. makanya kita ini kan tidak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh tidak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan kita tuh bukan tidak punya harga diri, kita tidak bukan tidak punya nasional, kita tuh memang tidak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya tuh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh tidak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga tidak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan tidak mau toh. Kan nggak mau kita. Ya, sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kayak daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu. Saya kok gue mau. Tak kayak tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga sebelum ada Muhammad bahkan SAW ya itu sudah ada 172 pasal hukum resmi dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet tidak ada orang mencuri bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya eh enggak eh, ada or, eh, raja karena banyak pendatang kemudian eh, enggak ada ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh seperti emas berlian permata rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai dua tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian ngopo kau yang ini dipamer-pamer ke Orang ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengen Mas kaya ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu dia dipenggal oleh ibunya karena karena tidak boleh juga itu menghina orang orang lain. Menghina wae saiki pokoke internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung dep-depan. Nah, Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah jadi teman-teman sekalian kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politiknya di politik Indonesia apa? Wong aman di amandemen UUD 45. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini. Tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya kawan coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih, kalau Hayam Wuruk itu kepala negara tidak boleh sama kepala negara sama sama perdana menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer apa ngilangil dolek-dolek rono. Wong bah mubes duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah hayam buruk dengan institusinya. Jadi negara ambil polisi, pemerintah melaksanakannya. Pem, negara punya polisi tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak bikin tidak boleh bikin polisi kan apa gue? Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Eh, bendahara bisa menentukan tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama. Bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia orang gue bahasane dewe. coba. Coba ya gue. Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang yang nyun sewu laku pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya ke sini Indra Safri malam hari ini tapi gagal besok malam kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Menunggu uang Indonesia yang menunggu. Nek Arab sadis gini, tak dudui sadis ya ta. Nek Arab cuklek sikile gini, tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah. Kan wong Indonesia lak ngono kuwi. Arab menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae to. Ah Itu orang Indonesia. Tidak ada di dimanapun di seluruh planet. Tidak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit yang dikit motongnya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dasar, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini Anda mengurai rantai di kaki Anda dan Anda menjadi manusia merdeka, Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, tuh, Mas. Uh, ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Wow. Wow. Gue ngerti piye carane leangel itu didik anakku sehingga iso komposisi intelektualnya yang ngono kuwi. Angel gue, Angel tenan gue, Tak ke suwe Tak buak nang darah atau tak tilii gue yang mau kowe ora bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe bangun Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku Nah, Ah, bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah, ngono ta ada. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsara musuh luwih sengsara bapak mulai, Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik mas, Jokowi baik, Yusuf Kala baik, dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka apa pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kegiruan-kegiruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan tidak tega menawarkan diri tuh. Gitu loh, enggak. Aku anu loh. Apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya aku. Ya, aku, aku sok belusuan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu. Enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat karo Gusti Allah cedhak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kue iso, iso ditembak, kue ditembak segala kue. Gitu loh mas. Ini ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi enggak, mungkin enggak juga enggak apa-apa. Artinya, oh Indonesia dianggap kejem jebul yora, ya dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi, wedo wedhus ngono. Wow, iki wedhus wedhus wedhus jebul sapi. Wah, partai sapi sapi sapi sapi sapi jebul gabung karo musang. Wah, iki musang musang musang musang lho kuplukan. Ora ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul nggak Mas? Coba ya, bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita kenal dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malah. Yo ya, PKB yo no. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewoh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua, eh alah melu sholat jamaah, masa orang tahu melu sholat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe, mosok sih bupati kok orang ngadaki pengajian dengan omahe, suwe-suwe pengajian rutin dengan omai. Kan itu. yunak ya unusisan majelis dikir, enggak ya majelis dikir, suwe-suwe tadi santri. Gitu loh Mas. Tapi uang Indonesia ini orang nganggo teori ngunu-ngunu kuwi. Jadi di Indonesia itu oh, warung soto dodolannya pecel. Ya ramas, Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh berarti nanti akan mempersidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sopo wae iso dadi apa wae. Kan ngono Mas. Sing badani sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua sopo sing ndak baik. Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita ya mau apa? Gak gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe. Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. ning mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos memasukin bola. Kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. RPY. Gusti Allah. Gusti Allah karena para pengopo gue. Mulanya makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya Angel-angel walah angel-angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati di les-les no. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki tataran tataran tataran Lah Lagi ki orang tataran apa moro-moro neng dua ribu ya. SMP ora lulus langsung dat untuk ijazah SMA ngono terus melbu kuliah urung ana setahun lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing tem, Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak, enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu makanya makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda tidak usah repot-repot. Kan saya pernah sudah jelas tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu ya. Orang dipilih gitu ya. Gue dipilih gitu orang. Dipilih gitu. Anak ah, dipilih gitu ngapa gue milih. gitu orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya ndak apa-apa kowe arep ah, kue kanggo mulai dudu politik kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik kowe dikai 50.000 terus kowe dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng kei 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Louis begadang jangan begadang Wis enak-enak nyanyi jadi maestro Orang nomor satu di dunia seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun Lu bisa enak-enak nyanyi ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yuk nyampres baji nah, mari ngunu begitu oleh 9 persen dilupakan. Telepon aku. Ya Allah cak ngono gitu. Masya Allah cak ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Wis bagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir telepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas neng Kairo ditelepon Masya Allah cah ini masalah inul ini Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini begini begini Tahu wah ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustaz Masya Allah Soalnya ini di Kairo dan pakai telang Bongkar ya gue gak sombayar ya gue Orang baik sekali Roma Irama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Roma Irama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan-kelengkapan, karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu jadi pawang, kudu jadi semacam macam Bos pokoknya Yo satrio, satrio itu lengkap juga Yo ya intelektual ya jagoan ya apa. Ning ya pinandito, nek jar, Ronggo Warsina. Pinandito itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. aneh Gusti Allah ini arep nggak wahyu sopo apa nyambung karo apa? saya arep arep dhek. Arep ngopo gue. Upama presidennya sekolah dong ngono ya ben nyewa gitu kan sewa limang tahun upamane njur rong sasi kok orang jelas santet ngono kan ah, upamane upamane lo ya jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. kan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarmu. Kowe arep milih sapa? Kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, orang iso mengatasi masalah. Brang tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudhakar mu'anas, feminin dan maskulin. Karena Presiden Indonesia itu harus mu'anas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden, itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? itu. Kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan. Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok tau gue, ngalami tau gue. Kejaba imam rafahami. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ingin-ingin kuru Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik. Dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika di setrika, Inggris di lenggis. Nek wani ngomong ngunu langsung disikat Kue. Iku zaman Bung Karno Bien. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau tidak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini. Nun nono anakku. Ini tak dawano gak sido capres sih, Ya tak omongno ndek ndi gak sido capres lah apik kabeh ya Dik ya. Wis kowe ngopo ngono kok dadak bujurung ndek Sudah. Sudah. Udah punya anak. Udah berapa? Udah konsentrasi nambah anak satu lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Ya. Oke teman-teman sekalian, Nyun Sewu, ini kita pasti karena waktu kita pasti tidak cukup ini. Ya, tidak apa ya. Rodo telat sih apa ya? Kuat tuh awak itu. Nanti tanya sama Pak Dokter, bener rate cara-cara urip kayak yang ini gitu. iki? menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa di lunggo petong jam ra yo ramangan mangan, Eh? Lanang wedok campur. Lu aku wedok tau lagi hadar deh ya. Karena di Ma'iyah kesadarannya tinggi, kesadaran kemanusiaan bukan kesadaran gender. Kan gitu kan? Sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan Karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi Nong dindi lanang, lanang, lanang, lanang nah, Ini manusia, di sini manusia semua Gitu ya kira-kira ya teman sekalian Guyu-muyu racetoi mau Oke, satu nomor lagi ke, leto dong, leto dong. Ayo base di Ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai hati Garuda, Brang. Sekian lagi. setel wae lagune. Ana nek ana kabel tak setelke. Ana apa kabel? Cek HP. Ana? Oh, tak setel wae iki. Top kuwi duwe email-e to? Kui, Download ten. Oh, oke, okay. dedono wis wah, kono diatur, dad Sing master terakhir wae, dad Ora apa jenenge? Eh apa iki? Oh iya, Hati Garuda. Enggak, ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di generasi larva waktu itu di di Gatra kalau nggak salah ya. Gatra atau di Kompas. Konsepnya ya apa tulisannya di berjudul generasi larva. Di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masaan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini lagi kita ini didukung oleh waktu sebenarnya. Karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksud Orang maksud Wah iki murid satu setengah puluh tahun. Kita generasi tenang aja, Pak. Oh ya. Oh berarti aku itu apa jadi gitu butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri untuk menemukan uh, normanya nilainya caranya sendiri membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada nah, dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu. Uh, di mana pelatihnya mencari sendiri apa ke pelosok-pelosok mencari sampai tidak punya duit nginep di apa sini masjid ya rodok senasib roh aku. Apa apa mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan. Senang banget kita dengan itu dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wih, wong neng ding-ding guyu, leto gawe lagu gu apa sini lagu semangat, piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini sebuah se, apa dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Saya pokoknya kita nulis kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda, wis titik. Mbuh harap piye dadine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan uh, tim U19 Pak Indra Safri dan stafnya terus ngobrol-ngobrol. Di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga seneng nih dengan semangat ini. Boleh nggak kita dukung ini? Kita dukung karena saya saku isone gawe lagu, ora sobal bal-balan. Apa sebenarnya? Ya aku gawe lagu, lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti menatap matahari menaklukkan mimpi seperti batu karang yang berdiri suara kami lantang seperti genderang perang yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah, salah satu lirik awalnya seperti itu. Uh, dan Pak Indra sangat setuju. Pak Indra sangat senang dan waktu itu uh, ngomong boleh nggak lagu ini kita jadiin anthem U19. Wow, kita dengan senang hati monggo silahkan dengan senang hati monggo dipakai di style di seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu. Lagu itu menjual eh, merencana, eh, rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak leto 100% diberikan U19. Ini masalah tersno Wes rabain-bain. Indonesia persen ngono wae hmm, manfaatkan ngono ora ono 99%, 100% haknya itu kabeh gabrus kayak gitu. Karena kita biasanya mendukung dengan itu. Dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo nek kowe mendukung dengan teriakan doa paling ora iso download RBT ini kono hasilnya nggo 19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune ra? Iya. Ya. Neng durung dirilis iki. Iki durung dirilis, belum di apa diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya konco-konco mak ayah dan saya seneng konco-konco mak ayah. Ngerti. Tidak bu Ustadz, ya Ustadz ini ya racet copo ya kuwi makhluk apa ya ra cetok sing cetha tani ya ta dodol sego kuwi malah cetok. kepala dinas urusannya jero nek ustaz lek ra cetok. budayawan orang ra cetok. Nah saya belajar banyak dan saya kan bagaimanapun aku kecil ya wis merantau jadi tidak mungkin saya menjadi petani sehingga saya punya banyak kelemahan dan kekurangan mengenai dunia pertanian jadi saya matur nuwun atas semua pengetahuan ini moga-moga malam ini Bukan hanya anda yang bergembira, Allah bergembira, malaikat bergembira. tapi gue yang melu diiku kalau Gusti Allah, Klaten dibangun menaik kaya zaman Bian moncer sa Indonesia ngono. sopo ngerti susu Jakarta itu seorang ora iso bergerak kendaraannya macet terus ada akhirnya ibukutane dipindah nang yojo yo ya wis tahu jadi ya mungkin terus kegiatan sidik lah ngerti kan gitu Nah ya sopo ngerti Indonesia yang kudu dibagi-bagi meneh orang yang ini gitu terus Salah e biar ini salah 17 Agustus 45 itu kudune hari pegatan nasional dari VOC bukan hari nikah Republik Indonesia tapi Indonesia ini bangunin gosek pegatannya sih sing cedok ah hari itu kita proklamirkan sesuatu yang tidak cocok. Seharusnya proklamasinya proklamasi kemerdekaan dari VOC. Perkara gawe negara penerus ke keraton po persemakmuran tapi itu teh dirempuk hal-hal mengenai pengalian kekuasaan dan seterusnya itu tidak dilaksanakan toh. orang dilaksanakan akhirnya dipek dewe pak kalau intelektual yang berkuasa waktu itu kudune tiga bulan sampai enam bulan di ke KB rojo-rojo sultan-sultan ulama-ulama pimpinan-pimpinan masyarakat kelompok yo gawe apa saiki arep gawe kaya Amerika apa arep gawe kaya Inggris apa arep gawe Malaysia apa arep gawe kaya ngendi dirembuk sik lagi biar tanpa rembuk biar kini diperkosa telung ngabat setengah karo londo dipeksa tadi bujune bareng pegatan bar londo ternyata kini orang rabi karo jodoh sing diperhitungkan akhirnya menjadi negara yang tidak cetol seperti ini jadi negara ini lambat atau cepat pasti akan mengalami metamorfosis saya berharap tidak mengurangi teritorialnya tapi sudah pasti akan terjadi perubahan-perubahan mendasar yang mungkin sampai ke tingkat konstitusi dan itu yang memungkinkan petani nanti bisa hidup lebih hebat lagi insya Allah jadi moga-moga memang NKRI harga mati secara teritorial tetapi bentuknya kan boleh negara boleh republik, boleh nation state, boleh apapun, boleh keraton meneh, boleh paguyuban Ya orang apa utawa paguyuban perdikan ya itu tahu zaman biyen wong tani iki dilindungi oleh kepala tanah perdikan kok ki gedhe karo ki ageng niku. Ki gedhe jati nom to sih ya. Sing nglunggupi wong tani ki gedhe ki ageng ki gedhe gunung kidul. Ki ageng mangir. Ya to ki ageng wono lelo kabeh kabeh diatur secara oleh oleh Sunan Kalijaga pimpinan-pimpinan daerah itu betul-betul membangun pertanian yang namanya tanah perdikan zaman Semono lah kok tiba-tiba gawe negara kok tiba-tiba ada republik aneh ya rasa mikir niku nggih jenengan niki men kula duduhi sebabe biyen mulane depok do do modar kabeh niki niki gitu loh ah bahasa saya bahasa kasar seperti itu tapi saya jangan tanyakan cinta saya kepada Indonesia kepada rakyat Indonesia Nanti ono wong merdi pertanian yang ini Lumbu berjam-jam karo wong mek ben bengi niki orang duwe kewajiban lho niki yo dari dadi apa ya ini niki eh Pak kula dari apa Ento apa aku takon panitia aku ento apa mana niki? itu orang orang orang orang ya Insya Allah Kiai Kanjeng juga untuk gini ini kemana-mana nggak ada masalah. Itu loh orang kita ketika ngemah yang bilang bilang kayak ketap kedip gitu ditagih karo bojone ya ben. Ayo nah, ya saya kira kenal Pak Wahyu ya sekali-sekali Pak Wahyu ngundang keluarga dia mangan baru ngopi ngono. alat dene wis dadi sedulur ora tau ngundang mangan itu ya eh, mulai malam hari ini kan kita sedulur alhamdulillah. Nek panjang seduluran berarti persyaratan-persyaratannya lengkap. Iya bener. Maksud saya bukan uang Pak nek sedulur niku kaya awak niki lho. Nek sikile kejagul, sing sambat cangkeme, sing nangis beri mripate. Sikile dhewe ora sambat. Nggih iya, mboten? Nek nyentut silite sing ditutupi irunge, silite dhewe tetep hangat-hangat wae ora masalah. Itu namanya seduluran. Kalau beliau sakit, saya sakit. Jadi ketika beliau dibantah, saya juga ingin melindungi beliau. Ketika beliau tadi lupa bahwa ini kita sudah kena narkoba, aku yang butuh ngeleke. Wah, aku sedulur kok. Aku nanti kepentingan opo-opo Pak Wahyu. Aku nanti ingin jadi opo-opo. Gitu loh. Mau aku jadi opo-opo, dati uang yang ngelera karu-karuan. Mungkin ya? Jadi Alhamdulillah, ini saya mohon ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, dan saya ikut malam hari ini ya Allah saya mendaftarkan cita-cita saya untuk masyarakat petani dan seluruh masyarakat Klaten. Mereka adalah saudara-saudara ya Allah. Berilah mereka berkah, berilah mereka hidayah, berilah mereka ukhuwah, persaudaraan dan keguyuban satu sama lain, keguyuban di dalam pekerjaan, di dalam pertanian maupun di dalam pemikiran, di dalam hati nurani mereka maupun di dalam kebudayaan yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nyuwun sewu supaya tidak dua hari acara kita. Nek ngliwati jam 12 berarti lak rong dino. Nek rong dino panitia, gitu. Nah, jadi saiki tak jaluk eling-eling. Ini saya minta maaf sama Cak Kelompok nanti setelah selesai Cak Kelompok biar biar nyanyi sendiri di sini. saya Sama langsung Pak Kelompong. Nah nanti Cak pompo nanti setelah kita selesai jenengan nyanyi dewe sambil kita ketawa-ketawa satu sama lain sebab beliau ini aset Kelaten yang sudah merajalela ikut-ikut makyan di mana-mana. Sekarang jenengan kelingan ning donya pira suwene njur Bali ning panggonane. Niku filosofine wong Jawa dhuwur banget. Meh padha karo agama ning dunya piro suwene monggo jur bali ning panggonane ning akhirat yo sejati mung amal becik sanune ojo ngucap sudu yo Tapi saya masih ingat Pak Lurah putih ya Pak Lurah ya. Pak Lurah badi badi satu dua kalimat untuk negesi nyetempel eh, hidayah pada malam hari ini sedikit selalu kita nembat oh, oh. eh, bareng-bareng dan saya Pak Lurah putih. Pak Lurah ini Lurah. Pak Lurah. Lurah. Ah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah kan sing paling telapak kakinya paling berpijak ke bumi kan Pak Murah Nek Pak Camat terus mundur sedikit kan gitu jadi memang di zaman edan ini harus ada yang mengatasi edan itu dengan edan yang lebih tinggi Pak Murah ini Alhamdulillah wani ngedan untuk ngedani barang edan yang sedang terjadi jadi saya akan ikut menyaksikan, saya akan ikut bersyahadah kepada panjenengan Pak Bura dengan gerakan jamaah Anda yang yang betul-betul saya harapkan. Tetapi saya tetap menekankan uh, tetap ojo gelem gantung ke uripmu nang iming-iming duit sekon Mending kita konsentrasi kepada menggali kemampuan kemandirian kita sendiri. Bahwa kue itu alhamdulillah menurut Neng, nek orang apa gitu loh. Saya saya bukan mau sombong ya. Di mana ada grup musik yang bisa hidup lebih dari 20 tahun di Indonesia? Ini tidak status sponsor siapapun, tidak pernah dikasih duit siapapun, misalnya jarum atau pemerintah orang. Kita keluar negeri keliling tidak mau pakai uang BPN tidak mau, saya tidak mau tiket dan biaya dari uang negara. Sebab aku ngerti rakyat kuisi sengsoro, aku mau nganggur duit rakyat untuk tiket kami keluar. Jadi aku boleh diri. boleh diri karena ini dari matur Gusti Allah ini sing sing Dawi jenengan kengen teng Amerika jenengan jadi jenengan sing tanggung jawab biayai Nek jebul ora biaya, ini berarti wong jenengan boten boten dawuhi lho jebule ngono to kira. <laughs> Ning ngono jadi teman-teman ini tidak pernah berhenti sejak tahun 89. Mas Refli, Mas Joko ini bahkan sejak tahun 76 77 sudah sama saya. Sama bandingkan dengan band berapa kali dua tahun sekali ganti terus bubar bubar bubar bubar ini terus orang tahu heran orang tahu heran dengan saya dari siapa Ya, padahal kita tadi kita juga apa mas mas ini mas anti kapitalisme. Marolis. Marolis. Ini juga tidak mau di televisi pusat. Nek televisi daerah dulu, Nek televisi pusat mau. Nek di komponen CGS, ambus di neng nek koneng ganti warna ayo. neng desa-desa ayo. Cetok ning kono dulurku. Nek CGS mesti neng arep numpang aku nek aku tegok. Begitu aku teko distempel kan oleh oh jebul rapot SBY ini jangan Ndono kan. Sekarang kemarin saya seharusnya orasi budaya di DPR mau apa kalau kok gue nyolong semua nukian di dulu gue gue mukti nilaimu kok dia lagi itu loh jadi saya ingin mengatakan dari yang awal tadi saya ngomong nek kue orang melulut dan ojo perjalanan menjururan kehidupan Orang-orang keduman, neng penanam tenanan ya, tenanan loh, kendel loh ya, kendel loh ya. Lillah loh ya, bisa bisa bisa Jihad fisabilillah panjenengan kadang orang tenanan lemu golek ilmu, ilmu memahami anak memahami tanduran, memahami pupuk, memahami segala macam. Wis tau, lo di, dikai dalan ning Gusti orang Orang ojo ya. Dan bagaimanapun semua negara ini akan sangat tergantung kepada pertanian dia apa, fakir saat dunia ini tetap bergantung petani ya. asli mengulikui dan akan terjadi krisis pangan serius di dunia mumpung dorong krisis pangan internasional global jenengan bareng Pak Lurah jamaah saya ayo gawe mandiri saya bahkan sering berdoa ya Allah jadikanlah negara Indonesia negara yang diembargo oleh seluruh dunia Nek embargo berarti ora pupuk ora gelem mlebu. Pokoke barang saka Joko ora itu mlebu. Pedagang-pedagang saka Joko ora itu mlebu ora gelem. Duite pokoke dindek kene iki dikurungi, malah urip nek dikurungi. Nggih betul. Nek dikurungi malah urip. Silakan dunia mengembargo. Dunia tidak berani mengembargo kita karena kita yang sesungguhnya sanggup mengembargo dunia. Bayang ke keadaan kau yang ini, kau isi, kau yang ini, kau mau Pak Lurah ngomong biaya itu neng layu nang juta biayane rong juta berarti sesaji saya 600.000 neng anakmu tetap sekolah gue biaya carane ya? tetap mangan nih tak dulu itu ngelola aku rokok sih gue biaya mau tapi ada keajaiban yang luar biasa dan ekonomi ekonomi dunia benar-benar tidak bisa menjelaskan sebab nggak teori ini Indonesia ini wis wis maput wis collapse dengan keadaan ekonomi nasional seperti itu sudah kolaps. Tetapi tidak, tidak ada hidup enak melebihi di Indonesia. Tidak ada hidup enak di Indonesia melebihi di Pulau Jawa dan tidak ada hidup enak di Pulau Jawa melebihi di Jogja dan di Jawa Tengah. Pengak tengah urip niki orang percaya kowe jago rasa sengsara dulu. Oh jago rasa sengsara gue tak kirim ke Amerika kuat seminggu. mudyar pinggo ora ana nasdita ora ana beca ora ana mudyar wis pokoke mudyar ora enak urip ning kono sing enak urip ning jowo, wis kuwi sanyo raja ngendi wae pengen golek bojo ning jowo, aku ini dadi ratu Neng ngermati tapi upate bojone wong Jawa, usah dunya pengen wong Jawa. Mergo wong Jawa iki siapa apa ki ora apa-apa. Ora sengsara, ora londo 350 tahun jajan jenengan sing kangen londone to jenengan lara kangen karo londo. Londone sing nganti saiki modya wangun karo wong Jawa pengen rene ning kono gawe pasar malam, gue radio kroncong, pokoknya bicaranya ono budaya Jawa di Belanda. Nih gue jadi jelas aku peduli gitu kan orang tuh. Mesu orang, gitu lah. Malah mesu gitu loh. Gitu loh, dia melayu aku cak, aku dibenci kalau orang Jawa ngopo. Wong itu lagi ngewangi wong Jawa, dia dadi dokter gini, mati mati neneng Surabaya lah di rumah sakit Karang Menjangan. Terus sekarang di kuburan ngagel namanya Poh ngakune kuwi Hitler iya kuwi melayu kalah perang yo iya, melayu ini nang Sumbawa mimpin rumah sakit yo iya, rapi ning Surabaya Hitler kuwi golek bojo wong Jawa sak dunya pengen dadi wong Jawa tenang wae wong Jawa iki ampuh terus mesti jadi ratu ning dunya wong Jawa sebab nek wong Jawa dadi ratu orang kira tidak ngidak sapa-sapa kabeh wong sak dunya dipangku karo wong Jawa nggih di pangku mulane ratu Jawa mesti hamengku. <laughs> Wong senengane mantu wanita Udah, ini kan ya. Oke, bismillah, monggo gede hatimu kabel, coba khawatir mas, Pak ya. Saya dukung, saya saksikan, dan saya ingin mendengar berita-berita berikutnya. Dan orang-orang macam dia itu ditakdirkan Tuhan untuk punya hidayah seperti itu. Dan tidak hanya dia, di mana dampaknya di bidang pertanian juga di bidang-bidang lain Allah menanam orang-orang untuk menyelamatkan kembali tanah yang sangat disayangi Allah ini yang dulu diambil dari surga dibuang ke bumi oleh malaikat Israel menjadi pulau Jawa iki tanah surga ini gitu. mulanya nenggak kris dan watu itu kabeh kuwi wis lebo Surabaya iki sangat kabeh orang yang waktu bumi, Yang waktu dari planet Maksudnya saka swarga langsung. Tenang wae, terus romo. <laughs> Dan aku menjumpai Anda semua masuk surga. Ketawa ulang menuju surga. Ning bulan rokok sih. <laughs> Orang 200 tahun dia lah ya. Apa mlebu kok kula? Assalamualaikum ketar. Oke, okay, bismillah Bapak ya Allah ya Rabbi ya Karim pertemuan dan silaturahmi hamba hamba ini mudah-mudahan mengharukan hatimu sehingga engkau tidak tega untuk tidak mengabulkan harapan-harapan mereka sehingga engkau akan mengabulkan doa-doanya ya Allah ya Rabbi ya Karim sayangilah mereka tingkatkanlah cintamu kepada mereka taburkanlah di atas genteng-genteng rumah mereka berkah dan hidayahmu rezeki yang tidak terduga semua engkau layani ya Allah karena engkau sangat cinta kepada mereka sebagaimana mereka cinta kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir monggo ning dunya pira suwene sak isone. Yo, langsung aja. Yo, saran dulu ya. menjadi sangat berubah kuwi kabeh lemah awake dhewe saka Gusti Allah aku gelo iso rusak kaya ngene iki saiki tak rubah pertama aku tak merubah awakku I'm going to change I'm going to change tak rubah awakku tak rubah hatiku tak rubah pikiranku dan aku bisa merubah lemahku aku bisa merubah tanduranku dan luwih Baldatun tayyibatun Warabun rabbun Mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya Mas Doni tadi dan semua yang diikhlaskan oleh Kiai Kanjeng pada malam hari ini. Dutulur kabeh saat ini monggo wangsul dan Grione piyambak-piyambak kita berdoa yang terakhir mudah-mudahan keselamatan bagi anda semua dari Allah berkah dari Allah kemudian dijogo harus Gusti Allah Di Joko Orang-orang barang elek iso jemok jenengan mental kabeh nganggo lembu sikilane dhewe-dhewe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim amtazul yawma ayyul mujrimun alam ahad laikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratul mustaqim ya Allah ya mufattihal abwa ya musabbibal asbab Ya wal yang ya والأبصار laili مدبر nahar ya muhawwilal hali wal ahwal hawwil halana ila ahsanil akwal ya Allah. jadikanlah urusan tanah urusan tanaman dan urusan kami semua kaum tani yang berjamaah ini ya Allah menjadi sebaik-baik urusan yang engkau bimbing yang engkau pandu dan engkau berkaya ya Allah jadikanlah urusan rumah tangga kami semua masing-masing dan semua bersama-sama ya Allah menjadi sebaik-baiknya urusan ya Allah Allah di hadapanmu dan di hadapan kami semua ya Allah lindungilah anak-anak kami dari narkoba lindungilah tanah kami dari narkoba lindungilah negara kami dari narkoba lindungilah semua kehidupan kami ini dari sesuatu yang memabukkan dan merusak kehidupan kami ya Allah إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sembah nuwun kalau ada yang salah saya mohon maaf karena saya yang salah. Kalau ada yang benar Allah yang benar bersyukurlah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit mudah-mudahan kita segera ketemu lagi di dalam situasi yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Yo, kalau susu. tentang suburnya tanah Indonesia.